Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah wa ala ni'matid dhahirati wal batinah alladhi amarana bi'tisami hablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu rahmah wa qudwatil ummah linaili sya'adah fid dunya wal akhirah asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijatu wal qudratu lillah asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una rabbi zidni ilman warjukni fahman فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها أدل ولا هم ينصرون الآية وأمه وأبيه وصحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ سأن يغنيه الآية Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im manawa fa in kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Indah Heaviness of hijrah, indah dalam berhijrah, cek resah tahu. Awal-awalnya mah, hijrah hidup jadi resah kalau niatnya salah. Maka di bab hijrah, Nabi menyatakan inna amalu bin niat. Itu bab ilmu di awal di kitab Bukhari. Mencari ilmu pun niatnya harus jelas. Karena dari rumah ke sini itu udah hijrah. Ya teh kadiana teh karena naon ya teh. Karena Kang Daan MC-nya yang cute gitu. <laughs> Niat menentukan akhir. Innamal a'malu bin niat, innamal a'malu bil khawatim. Maka akhir mah kumaha kebiasaan tina awal. Maka huwal awalu wal akhiru. Maka bicara happiness of hijrah, indah dan bahagia dalam hijrah, Niatnya harus karena Allah lillah biar tidak lelah hijrahnya. Catat Bu buat status pagi. Kenapa hijrahnya lelah? Sering saya katakan karena tidak lillah. Resah jadinya, gelisah efeknya. Gundah, gulana, risau, melau, galau. Penyakitnya satu, hijrahnya riak. Ria anas yuraun pawailul lil musallin. Salat itu baik tapi jadi binasa salatnya, celaka salatnya kalau yuraun. Apa itu yuraun? Ria. Jika lebaran kemari puasa sabulan tararamat alhamdulillah puasa nama. Pas hari raya rubah jadi hari ria. Apa faktanya? nutu marake cincin biasa nage kalembur mah marake cincin imitasi pura-pura hareudang hareudang nutara ngangge gengge ge diangge dong hati-hati pura-pura atel suku gerinjing gerinjing rudet ruksak hati-hati statusmu sikapmu menyebabkan amalmu jadi hangus nutara huntu nadi emasan ge ngaja di emasan rek balik kalembur hari raya mah dalamang sareana Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada mahkota alam Jungjunan yang diutus oleh sang paha pemilik alam yaitu Muhammad Rasulullah SAW yang mengajarkan kita setenang hari ini karena faham tentang apa yang dibawanya Islam. Semoga tahun ini kita bisa umroh minimal, bisa menyapa Rasulullah dari dekat, melalui Raudah Assalamualaikum ya Rasulullah Membeng waktu duhanya masih hangat Saya doakan yang hadir di sini Yang masih tenggelam dan terlilit hutang sing lalunas gak kene belah di Amin kene Berarti can lunas-lunas tenorna panjang teh yang berniat, berharap, berhajat tahun ini dapat pasangan, semoga Allah pertemukan. Saya barusan tumben-tumbenan jalan depan biasanya jalan belakang. Ningali sendal resep meres. Eta nu jomblo teh era ku sendal. Sendal wae aya pasangannya. Bukan hanya pas di angan tapi harus pas di kenyataan ya. Jangan terlalu lama digantung gerak. Popoean ge terlalu lama digantung mah ada yang nyuri apalagi perasaan. Luruskan niat kadiana karena Allah mun balik menang oleh etama efek samping saya dia telat tapi kan cai herang memenang weh kuduna ka tipikal epi-epi ini mah tentang cai herang teing meren da urang teh keur diajar syariah cik nutri sari mun teu adem sari. <laughs> MC na nyumput eh eraeun harerang majelis taklim ieu mah hatena teh nyuguhana ke ciherang we simbol kebeningan hati Kecap juga tahu kalau rasa tidak bisa bohong. Ya rasaan ya. Awas hijrah kita tidak berasa heaviness, hijrahnya malah tambah resah, tambah gelisah, tambah guna, tambah gulana, tambah risau, tambah melau, tambah galau. Berarti ada yang salah. Satu, innamal amalu biniat. Kembali luruskan niat. Kadiana nanti karena Allah, karena oleh, oleh karena atau karena oleh-oleh multiplier efeknya beda etate eh, asli nawani diriungkan karena kepanjangan hadisnya pun demikian innamal amalu biniat sungguhnya segala amal tergantung niat wa Inna likulli imri'im segala urusan itu tergantung dari apa yang diniatkannya Pak in hijrah tuh apabila keadaan hijrahnya ila dunia karena dunia karena jadi ambasador, jadi endorse, rek buka usaha, karena hijrah lagi menggeliat di Bandung, jadi ya manfaatkan ah kurang pakai usaha, Tenanawan, naon singan. Eh teh nyawa tong nyanyawanan, hirup tong kagok tapi tong ngagokan. akhirnya hijrah ke rame na kaos. My hijrah, my adventure. <laughs> My hijrah, my tafakur. My hijrah, my tadakur. My hijrah, my tasyakur. Tenanawan, naon tapi jadi ruhnya. Kadang ada orang ilfil naon sih hijrah teh ukurna pakaian. Hijrah mah seperti mabrurnya haji, bukan ketika hajinya, tapi pasca hajinya. Ulah sampai di geruan dua kali hijrah-hijrah, haji-haji, ustad-ustad. Teteh tengenaheun teteh. Manya ustad ngisingna segede teko kan tengenaheun. Ustad-ustad. Berarti gembul si ustad teteh. Ya, lamun pengeluaran segede itu kebayang tuh pemasukannya Berarti si ustadz teh ahli ibadah ikut barang dahar. <laughs> Jadi luruskan niat. Wa inna malikul limri immanawa fa ingkanat hijratuhu ila dunya yusibuha kalau karena dunia hijrahnya itu dia akan dapat dunia itu. Dia kaya. Sa'labah, Korun, Syadad, Hamam, kamun Fir'aun itu tokoh kaya yang diabadikan di Al-Quran aslina. Tapi lihat endingnya. Kalau sebatas kaya yang disebut tadi pun kaya. entak ibu pun asub naraka teh Aduh era pisan ku Donald Trump kujo doubleubuket deggung-degung urang timmun asub naraka teh siap aing presiden asub naraka wajar maneh rakyat biasa saha maneh <laughs> anu so artis didegung-degung kule diga gaga ku Madonna eme eh, saha u mau asup neraka wajar artis dunia sok nemongnemong ort anolekak hai mane asup neraka naon penyebabnya sok darudat atuh Mata berhijrahlah sebelum dihijrahkan. Ayah kita Ustaz mau dihijrahkan ayah. Mohon doa sebentar. Saya baru ditinggalkan ayah seminggu yang lalu. Ayah sudah dihijrahkan. Yang di atas tanah asalnya sekarang sudah di dalam tanah. Yang biasanya aktivitasnya di punggung bumi sekarang sudah dihijrahkan ke perut bumi. Yang biasa mengkonsumsi apapun yang tumbuh dari punggung bumi daun sampe, daun selong, daun talus, lalab-lalaban, dan semua juga dari bumi, sekarang menjadi makanan makhluk bumi. Maka berhijrahlah sebelum dihijrahkan. Bertaubatlah sebelum ditaubatkan. Kunaon ku ajal. Bertaubatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Tulis lebar, lain rudet kita pas ditanya teh bu apa yang saya katakan kemarin pas Karun Malik nanya apa terkesima iya bertaubatlah sok tulis jangan kaos jangan status jangan Facebook lumayan bertaubatlah sebelum aja tiba koma saya <laughs> juga ngajar Pak Ud <laughs> dunia ini tempat meninggal bukan tempat tinggal. Kenapa harus hijrah? Karena dunia ini tempat meninggal bukan tempat tinggal. Tongka bobodo tenyo tongka samaran tinggal. Dunia sementara akhirat selamanya. Berhijrahlah. Tapi niat yang menentukan kemana hijrahnya. Awim ro'atin yan kihuha Kalau hijrahnya saya dari rumah ke sini nyari proyek hati, nangan jodoh, rek muka cabang saya akan dapat jodoh itu eh aslina dan hadis nangis itu, kalau hijrahnya karena dunia bisnis dia akan dikayakan oleh Allah kalau hijrahnya karena perempuan dia akan menemukan perempuan itu yang dicarinya loba baru dak hijrah tong disebut ngarana bising gibah Anungus menang aww dalam kajian tengah raji dia itu eh aslina karena memang niat awana tolabul eceng lain tolabul ilmu mata na keberrian maku cucuk peda lain ku tulang muning taksiun niat ka tenaonnyaana sok aya nu ngaririm instatory gitu hotelwe trans kajian bersama eh tenan naon tujuan ngamotivasi nu lain mendar mau urusan orang yang Allah nganlamunt di bejan kadang Asa nyari awak mun insta story gitu kan. Terus kan can araya jamaah teh tadi mah duha heula di live IG disematkan. Aku sedang dalam rokaat kedua. Alah. Edan pisan. Urang ibadahnya tapi batur jadi gibah saya teh lebay. Salat di beja-beja. Eh kalau ngajakeun tak urang kerukutah. tah. Hati-hati tulis statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Rek heavy kumaha hijrahna capek kalau nggak ada yang ngelihat, Capek kalau nggak ada yang menilai, nggak ada yang komen. Kan itu penyakit hari ini. Sok ibu-ibu nyeri awaknya muntenyen statusnya. Sampai status nyeri awak nawai Kang Daan ditulis badanku nggak enak cenah. Ditulis na status nawa Cahing teh mandi kumasakos si ame enak. rek itu wae karena saya temukan ayat wa qaddimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Banyak di akhirat di yaumil hija, di yaumil hisab orang di audit amalnya sagar gede jambal Uhud amalna teh nampuyak namru cuman hampa hapa jika nu teh dialaku petani nah ieu teh pare teh dicokotan pas dicokotan kurang pas diisikan palid kabeh Berarti nggak ada bulirnya, nggak ada isinya, amalnya hampa. Maka wama umiru ila liya'budullah mukhlisina sing ikhlas ya hijrahnya ya biar heavy. Kenapa hijrah itu perintah Allah Al-Baqarah 218 Dijanjikan rahmat, dijanjikan kasih sayang Sabar dalam prosesnya Emang oh, anu nyinyir kanu hijrah? Uh, nu julid, nu nyinyir Ketika saya jadi ahli maksiat dulu Hmm Ewe nu hujat, da sieun meureun dibikin wafat. Naik orang rek diajar taat ngaleos ke masjid tengah poe rek salat duhur di kopea di gamis aya we nu ngomong teh. Kemana budak penaik memakai baju pemajikan. Rudet teh cingkang tong entong. Saya belajar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka Rasulullah anu rujiteun iroh Rasul reka masjid di Ciduhan, malas ciduhan tuh. heavy we. Isukna di Ciduhan deui. Teu teu malas lain teu boga ciduh catet. Isukna di Ciduhan deui eta eh, ku istiqomah ciduhan Rasul. Poe opat mah nu nyiduhan teh gering teuing ciduhna beak Cek Rasul teh ka mana si eta cenah langganan. Gering ya Rasulullah, siapa yang paling nengok pertama orang itu? tah sanggup te heavy dalam hijrah teka pangaruhan ku netizen teka pangaruhan ku hater teka pangaruhan ku nujulid ku nu nyinyir Ayah wae damun melak pare mah pasti jadi jukut sok saya di rumah garasi ayah paping blokan jukut di pelak jadi melak pare mah jadi jukut melak hade mah sok ayah butut saya lagi jadi ahli maksiat dulu kan setiap orang punya masa lalu ya orang berdosa seperti kita punya masa depan ya preman pensiun geus we nu geus mah cung nu teu boga dosa di dieu ngacung ning baroga nah atuh gede hulu sarombong teu asup helm sia entong dosa lah ke karakter we kebiasaan habit cung nu teu pernah ngorong tuh nih asapang bersihna sadar teh sadar ngorong mah gerakannya sarua pasti dipakai wirid heula sok karena letik mun gede mah dikieu mata kelamun ibu-ibu sa Bandung teu ngariung di Masjid Agung Trans aduh era ku korong-korong wae di riung-riung dong nya eta can ekstrim punten Pak MC bab ngorongnya cung nu di diet nu teu pernah busiat tuh kabeh Kang Dahan untuk Kang Dahan mah nyumput omeh tapi eta ningali kesalahan batur asa jadi malaikat uh cukup rokib dan atib aja sebagai penilai mah kita mengharus jadi mengambil posisi mereka malaikat-malaikat itu kan orang mah bentik curuk balas nunjuk capetang balas miwarang kebatur nyinyir menilai jadi hakim wa kafa billahi hakima antepkeun weh ku daek geus alhamdulillah betul tidak Bu mu niat nolin karena Allah hijrah tuh nanjak Budak subuh tunduh keraos ma aya duha make kunut curang teh aliran naon ternyata salat subuh kaberangan si suukati aliran anyar ngaku budak hijrah salat subuh meng ku salatha make kunut salat subuh kaberangan aya nuda non aya nu salat dad aya kamari salat aya nanti ngakuna udah hijrah sih eta maka kalau tidak lurus niatnya jangan hijrah berat biar aku aja melak parema jadi jukut na, melak hadema timbul butut ketika jadi ahli maksiat nggak ada yang menghujat tapi ketika kita membingkai merangkai menuju taat wow eta nu ngomong ayawe we urang make gamis sari lempang jadi omongkan, kemana karung lempang Da ibu mah atuh jilbabna geus kolot, coba ti ngongora. Keur, ngora atuh bodina ngagitarnya, ayeuna mah ngendang dong. Tak luruskan niatnya. Ustaz alhamdulillah semenjak hijrah saya sekarang nutup aurat pakai kaos kaki kayak Ustaz Epi. Nah, Bu, terus perpecahan antar suku. Jadi mun teu kaos kaki Ustaz uih di masjid teh sok nyana karpet, perepet. Saya Bu kanggo ucing beling. Cing beling apa ucing beling? Berarti ngeskolot nggak apa ucing beling. Nyebutkan beling natane. Ya, jadi innamal amalu niat, luruskan niat. Biar heaviness hijrahnya. Ternyata terbentuk alarm biologis walaupun subuh berat tunduh ini teh didukung ku istri nusoleha ya kan ayah teh sok ngasuh pemuda hijrah pindah tuh hijrah di kasur ke masjid Ngenahin teh berarti bareng tadi cekang daan. Jangan hijrah sendiri walaupun pulang mah masing-masing. Saya tadi angkat ayat wattaku Al-Baqarah takutlah yauma kepada satu hari lataji yang dimana di hari itu nafsun an nafsin satu dengan yang lainnya walaupun sadapur sasumur sakasur salembur sagubernur sagulung sagalang sagaleng majelis taklim tapi kalau amalnya beda punten di akhiratnya juga tempatnya beda contoh kasus nyata Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya terpisah karena ayahnya nggak ikut hijrah Nuh dengan anaknya Kanan terpisah di Yamin karena ikut hijrah Lut dengan istrinya, istrinya di neraka, Lut alaihissalamnya di surga, di yamin karena terikut hijrah. Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullahnya di surga, saudara-saudaranya di neraka karena terikut hijrah. Ainges, nges di bejaan nama. Da kewajiban mah hanya menyampaikan, tapi jangan memaksakan. Inna kalat tahdi man tak. Engkau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau sayangi. Jadi dakwahnya mau capai paham ayat eta kewajiban orang mah ngasih tahu we terus ngajak ngajak ngajak yang nggak boleh itu ngejek ngejek ngejek kai Ibrahim alaihissalam pun dimarahi sama Allah setiap kali membagi makanan bertanya kamu muslim bukan muslim diberi kamu muslim bukan muslim diberi kamu muslim bukan muslim diberi kamu bukan muslim teu berek Allah ngambek nah Ibrahim bet kitu cenah da orang mah pandang bulu sok ya jadi rahmatan lil alamin niat lurus. Ia teh dakwah teh perintah Allah. Jadi mau capai dakwahnya lamun tidak berkepenting. Lain rek memperbanyak follower. Nabi Nuh itu 950 tahun dakwahnya cuma beberapa orang, tahu beberapa orang dari jumlah perahu yang menyelamatkan kaumnya waktu itu. Termasuk pun ten anaknya sendiri mah naik. Karena nggak sama frekuensinya. Bisa jadi setelah kita hijrah, saya ngajak salaki, ada yang begitu? hese ngajak anak, hese ngajak istri, ada yang begitu? Sing sabar, sing sabar. enteng masalah nak. Maka yuk ajak diri, ajak tong diejek, rangkul tong dipukul, ilhami tong dihakimi, sayangi tong disaingi, jadi pelopor tong jadi pelapor, komo jadi pelakor. Dakwah itu mendaki bukan mendengki, sepakat? Dakwah itu mencintai bukan mencaci. Dakwah itu membina bukan menghina. Dakwah itu memberi solusi bukan mencari sensasi komo bori loba selfie. Jadi selesai masalahnya. Berewe sehat ku Allah teker istiqomah. Maka yang berat bukan hijrah, tapi istiqomah di dalam hij. Dah hijrah masa kali seumur hirup. Yang harus diulang mah taubat. lah hijrah ba'dal fathi tidak ada hijrah lagi setelah Putu Mekah. Walakin jihadun wa niyatun Buhari Muslim. Yang ada mah hijrah kesungguh-sungguhan dari niat yang sungguh-sung. Menjada wajada. Ibu jangan lihat saya hari ini. Can usum pemuda hijrah. Mungkin Kang Daan awalun tah. Kita mah sudah bismillah karena lelah. Naon hirup teh kieu Duit loba pangabutuh eueuh. Pemajikan mantes imah boga tapi ada yang tidak terjawab ternyata money is not everything uang bukan segalanya uang itu tidak akan dibawa mati tapi muntah boga duit asarek paeh money is not everything but no money everything is nothing maka jangan salah niat hijrah mah lain dunia tapi kerbebekalan ke ahe sepakat sok gerak hara rampang Barang siapa dulu lagi ngaji di Tauhid Agim bernasyid Allah tujuannya niscaya dunia akan melayaninya karasa ku istiqomah mah saya ngaji ke malam kemarin di trans di sini sekarang ngaji di trans Niatnya lurus karena Allah ceherang menang balik sok ayah endorse di mana we biasana gitu berbaik sangkama lebih menenangkan aslina nyimpang hela Kapindad menang topi menang armile jadi lamun hirup hayang sukses tongan ngandelkeun askes jeng BPJS komo loba HS KTIS 3S hijrah teh silaturahmi ganti pergaulan hijrah teh jika pagoda lambang pergaulan anda ulah sana apa iklan pagoda sah berarti ngeskolot seangkatan Widiawati berarti manusia vintage <laughs> nya old school maka jangan resah hijrah hidup jadi terarah tulis bu hijrah hidup jadi terarah hijrah hidup jadi genah hijrah hidup jadi tumanina bukan hidup jadi resah maka ya yuhaladina amanus biru wahai orang beriman sing sabar ya wasobiru kuatkan kesabaran dah hijrah mah sakali nukudu diulang mah taubat maka Nabi Rasulullah setiap kali habis sholat yang pertama dikerjakan setiap sholatnya apa bu telah habis sholat yang pertama dikerjakan apa istighfar dongs ayo orang mengesolatnya Alhamdulillah beres tugas Rasulullah istighfar takut di sholatnya ada ria, takut di sholatnya ada sahun, lalai, ngalamun. Ibu osok sholat ngalamun? Hmm, padahal kan tapi pikiran kemana mana Allahu akbrai. Nuti luar arah ararasup dong, bener Cicilan motor, kajian akhir zaman GRE ku akhir bulan mah. Leasing liar jeng pusing dong. Nya. Ah, udah terbuka hutang Ustad, tapi ngalamun mah anger ketang sok ayah. buktina naon? kersolat kersolat keur salat diajar nyunah ningali panon ke tempat sujud itu kan sunnah salatsyarat khusu itu mata fokus ke tempat sujud dalam kaibat salat nabi tapi angere setan masabar gulu tuken daun warna koneng udah langsung ngacap ru atuh Th daun Th daun I nama maca- bacaan salat diwirame atau jepe otak preek kegawe tal langkek kelakuan juga bangkek danyidik-yidik daun weh Th daun pas ruku di sidik-sidik daun saya Yumah nangtung deh ah tai benangnya disujud ternyata tai ayah daunan sarokaat mikiran daun rudet matakna rek happy kuma coba salat nawai nges happy komo hijrahna kan hijrah mah aktualisasi daripada eh salat mah aktualisasi daripada hijrah Tong aku budak hijrah, tong aku muhajirin kalau tidak taat, tidak tepat, tidak mengikuti kaifiat dalam ibadah dan taat. Maka sok ilmuwan hijrah teh dan nu berat hijrah na. Naona cik istiqomah. Nah istiqomah berat karena buruhna surga, mun istiqomah hampang buruhna pas angin. Nu hampang malin istiqomah istirahat. So, maka ada enam I biar hijrahnya happiness. Satu iman. Iman ma aman. Mun hijrahnya terdasar iman mau tenang. Kaganggu seetik ku hater, ku netizen, ku nujulid, ku nu nyinyir, langsung mundur deui, belik teu daek ngaji deui. Nah, ce teu ngaji deui, ya si eta. Kamari ngomong tiung yang nyengsol. Nyeri. Amit kudu ngaji deui, berarti teu karena Allah. sok ngomongkan orang kan tanpa dibayar kuno bere brownies bere duit nuhunnya terus meromosikan orang gitu Rasulullah mah sanggup tuh muntah sanggup ngesan ya lu gue en kudu gitu atau udah ayah wae buka Allah wae anu ngewaun saha nu ngewaun ke Allah ala sholah insya Allah pameng nuju barang damel ayah nu gitu tong culang cileng urang teteh Nah tuh digeruhan ke numeri Riki hari-harimun Rigiiti Allah Ibu sing HD hubungan jeung numeri Ridoingan paham dekean alona tobilil dekean si etana bisingtedda ke nyeri hatidat tangan Allah ya Allah ambil resep kasih etatan punyanyarane nutri nanya yang sota Kayak kalau dioyagen hatena supaya resepun ka orang. Eh orang mah diudang si etana saru aja ngudang kalangkang atuh. Udag Allah nu boga si eta. Da Allah ge apaleun, da jodoh mah kabeh ge geus aya di Lauhil Mahfud. Da cantang tuh nunges kawin ge eta teh jodoh atuh. Buktina loba nunges geus kawin cararei. Apa itu artinya ustad, Awewe ah, tulang rusuk lelaki, tului pegat, cerai, berarti tulang rusuk rentalan buatan Cina tidak bertahan lama. Mun, mun handphone mah merek merek Odo eta teh. Odo opo? Ta ibu tong sok ngabarohongi diri ya. Teu darang dan teh ibu-ibu teh geulis, cukupkan qanaah. Cukupkan apa yang ada karena yang ada itu cukup. Naon ustaz nyarek dangdan lain kela cantamat. Dangdan mah keur salaki. Lain erek keluar meni calon merok. Nah Instagram nama meni bright KBG nyaho tilu genep puluh. Garlis campernik nih ngalikin nama garlis camper goye teh. Boga banget teh dirawat tong diedit. Rudet. Eh kan orangnya boga. Bibir nges di bolegeran deh Benget ngesbodas. bodas nggak lucu di naon eta teh ditalakan make gula tipung pipi ditarasian nono juga tarasi berem teh naon blow on naon hah oh blas, Huntu nolol saeutik nyaho lucu gingsu teh make behol tina besi beton kan rudek jadi hijrah teh capek mun loba rekayasa mah maka tuh happiness lagi, maka kuatkan iman. Iman sama dengan aman. Gitu ya arti sederhana nama iman aman. Jadi mau keganggu kekayaan, stay on the track. Keep istiqomah, rek itu rek rek sona boh itu boh kia boh lam asa itu asa asarehe. asa rehe kumasia. Lempeng we masjid. Sok mau masjid, cie cie. Si anjing ke masjid. sama pernah asli na ternyata fakttanya Banner Amah anjing masjid tahuba anjing anak dosa nua mal anjing na anjing as masjid ke nananyaka nyeri hati urang te DKM kaberangan Allah di luar lain nga Jawa badan Edanta dan saawa Mun orang ngapangaruhan mau happiness. Antepkeun, antepkeun teu kudu payahan ge paya sorangan antepkeun. Tangge salat geus adan keluar tangkep harewasan celina. La ilaha illallah. Nggak iman, makana mun iman mah ketika Musa berhijrah dalam tekanan, Musa alaihissalam, kupir aun, ketika dakwahnya kan ditekan, lompat ke mana? ke laut karena iman dibukakeun jalan maka bab hijrah mah mun geus dalam satu keadaan hijrah orang keganggu out of the zona keluar emang bumi Allah sempit maka Nabi disuruh pindah di Mekah ke Madi jadi mun ibu cicing di hiji komplek rudet oh batur ke batur pakumaha dalam bab hijrah silih ingetan ulin katrans trans hahaha kan genah minimal poho hutang lah selama di diemanya kemah balik rudet dewe maka jam terbangnya ditinggiin wah pindah dia ke Salman ke mana kajian hari ini saya aja tiga hari ini sok tutur-tutur kemari di Hotel Asrilia menasik seribu terus ceramah terus ke mana? sok beakan waktu teh didinya ameh mautna kerkikituan husnul khotimah tergantung ketang kikituana kikituan naon yang tukang karaokean maut naker karaokean keberian mik <laughs> kaseglong <laughs> tukang ngusep di betot gurame <laughs> da dominan ngusepnya bejaan salaki nu ngusep kang tong ngusep wae karunya nipuan lauk lauk teh boga anak pamajikan kemun salakina dikait lauk jara di yatim coba khawatir lah Ya. jadi gogoda hijrah teh akan tertangani satu ketika iman dikuatkan i yang kedua ilmu matak bukti hijrahnya istiqomah dia tidak berhenti mendownload ilmu ringan sama di dijingjing ringtun sama di download ilmu kudus sarwa di teang nah alon-alon asal klakson ya soalnya ngahalangan nu lalaun banyak <laughs> ilmu sejauh mana kepentingan ilmu yarfa'illahu ladzina amanu minkum tuh waladzina utul ilma darajah surat mujadilah ayat 11 kalau ingin naik derajat tangga dan titik tolaknya hijrah tong poho iman dan ilmu akan aku angkat beberapa derajat lain posisi strata keduniaan bukan saya teh punten pada curhatnya Mas antren teberes dan si mama si bapak stres oh biaya ke mas antren ke kuliah tepernah, pernah teboga biaya cerik ningali unpad teh cerik ningali ITB teh cerik ningali UIN teh cerik ningali unpas teh da uh biaya sekolah hampir tetamat karena krisis keadaan tapi nggak saya ah ngaji we ternyata Google itu ada keterbatasan Ibu boleh namanya diganti jadi Google boleh ya? Kenapa Ustad? Wani-wani ganti ngaran. Kalau ibu diganti namanya Google itu teh penghargaan dari saya. Kenapa coba? Karena yang aku cari ada pada kalian semua. Cie. Saya mau tanya boleh? Ibu ini namanya siapa? Bu Yeni Nyaho. Ibu ini namanya siapa? Lihat gerakan saya. Bu ini namanya siapa? Ibu ini namanya siapa? Ustaz kenapa undur-unduran? Karena aku ingin mengenal kalian lebih jauh. Hijrah teh kudu leuwih jauh ilmu teh ame tengah hakiman batur karek hijrah geus main haramkeun. Ketik-ketik haram kela. Can nyahoeun saya teh karek daftar. Nya angkot haram baheula pernah nanya di dia budak anyar hijrah mung naik angkot ke Lempang naon loba nu lain muhrim na jero angkot ceu urang teh bet bodoh siap kana angkotnya mau triplek atuh halangan <laughs> nah hijrah teh jadi rudet ya teh maka iman ilmu nukatilu ikhlas kaitan yang amal kayak dikembangkan dengan pertanyaan iman ilmu ikhlas dalam beramal tilu i aya genep sebenarnya mah tong tapi tong ngerasa ikhlas da ikhlas malain pagawean biwir ari ikhlas naon ari ikhlas artinya naon ridho ker korban merdeka lagu ya tama ikhlas mah paham ya teh perintah Allah jadi tong sok diomong-omong gawean weh maka dalam surat al-ikhlas nggak ada aksen ikhlas kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ada nggak ikhlasnya di sana ikhlas malahin pegawaian pagawean biwir ce pagawean paham jadi tulus migawe nage te diomong-omong Im, iman ilmu ikhlas talamun geus ngarasa ikhlas sing loba istighfar i nu kaopat istighfar maka nabi setelah sholat tara pegat istighfar bising sombong ku amal faham ya ayo istighfar ustad i nu kaopat iman ilmu ikhlas istighfar istiadah ngadoa supaya tetap dikuatkan iman, ilmu, ikhlas dan istighfarnya dikuatkan ngadoa ya Allah la haula wala quwata illa billah Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain waslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta ya Allah jangan kau serahkan kepada diriku sendiri setelah aku dinyatakan hijrah karena kalau tidak engkau bimbing tidak engkau tuntun tidak engkau arahkan niscaya aku tidak akan senyaman ini ini pun hidayah darimu Jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekedip mata. Jero eta doa. Allahumma aslihli. Ya Allah solehkan aku. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Hanya rahmatmu yang kami harap. Iman, ilmu, ikhlas, istighfar, istiadah berdoa. Sekarang I yang berapa? I yang keenam adalah istiqomah dalam iman, ilmu, ikhlas, istighfar, istiadah, jagaanku istiqomah, tong pegat 05 tadi. Sementara itu syarat happiness yang saya baru temukan. Jadi kenapa kalian lelah? Karena tidak lillah. Kenapa hijrahnya tidak happiness? Karena kaliannya ngenes, Enggak karena Allah. Kenapa mengeluh? Karena tidak mengallah. Kenapa tidak bertahan? Karena tidak bertuhan. Kenapa sakitnya susah sembuh? Karena susah sembah. Maka cukupkan ibadahmu kepadaku termasuk hijrahmu. Nanti aku cukupkan kebutuhanmu. Benahi urusan akhiratmu. Nanti aku benahi urusan duniamu. Bahagiakan orang lain. Nanti Allah bahagiakan kamu. Ringankan beban orang lain. Nanti Allah ringankan bebanmu. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Ingat-ingat kejelekan kita kepada orang lain, biar kita meminta maaf dan memohon ampun. Ingat-ingat kebaikan orang lain kepada kita, biar kita jadi peduli. Ingat Allah, ingat mati. Heavy gerasok. Ya, Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena karena semua akan terpisah, semua akan diminta pertanggungjawaban, semua kita akan menjadi bangkai. Maka jadikan hijrah sebagai bekal kehidupan setelah kematian. Itu saja dulu Kang Daan. Season pertama kalau ada yang mau nanya silahkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana Kang Teh? Rame ya? Rame saya di hutan di pinggir ini. Saking rame, nah, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan bisa banyak yang kita dapatkan ya dari yang disampaikan sama Ustadz Evi. Di antaranya tadi i i i i teh ingat itu ya hijrah dengan berbagai i-nya. Nah, sekarang kayaknya masih ada waktu nih Kang Ustadz untuk e, tanya jawab ya. E, ada yang mau bertanya atau ada yang mau menjawab? Iya. Bertanya ya. Teh yang yang ini yang pink, kerudung pink ya. Iya. Ya. Sanggap teh. Iya. Nanti ada yang di estafet aja ya mic-nya. Di situ aja teh ya. Ibu punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya mau bertanya dong. Kan gini saya tuh mencoba tak buat kenal maka taruh dari mana siapa? Oh iya bener lupa. Bising <laughs> bangin angkot tuh di ongkosan. Uh, Elinor Hasanah dari Gede Bagi. Siap Teh Eli. E, pertanyaannya kan saya mencoba buat hijrah, tapi kadang suka ada temen gitu ngechat-ngechat apa kayak mancing buat gibah gitu ngomongin ini itu kadang kan udah ditahan gak mau ngebahas bi, apa sih bilang ya udah sabar aja dan lain-lain tapi kayak terus mancing dan kalau misalkan gak dibales saya kan suka bikin status ngomen ih menidiri tapi bikin status bisa jadi nanggepinnya harus gimana gitu. Biar Ini ramenya di sosmed apa di kenyataan? Apanya? Itu ramenya memancingnya di sosmed apa di kenyataan? Di sosmed ngomongin kenyataan. Oke, siap. Ya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sosmed tapi ngomongnya di kenyataan. Oke berarti komplitnya. Untuk yang memancing-mancing di sosmed, saya kasih tip and trick simple sekali, blok. Nu di kenyataan jauhan. Kalau memancing-mancing kan identik dengan balong da orang menjelma lain balong hindari we. Ingali sih tukang ngomongkan kira-kira pica capekeun ngaleos. Bukan benci karena bisa jadi orang mun gabung bimoli bibir monyong 5 senti. Tadina teh yang nyaho didengekeun dosa, didengekeun kepo yang nyaho. Eta teh nu ngomongkeun jeding nu rebing. Maka jaga jarak aman. Kunaon saya biasanya memakai kupluk ame teu loba Gibah itu apa untungnya coba? Kebaikan yang digibahi pindah ke kita, kejelekan eh kebaikan kita dipindah ke dia, kejelekan dia ditransfer ke kita. Maka ulah saruana ngaleos weh. Nya kan orang menyeri awak mun teu ngomongkeun teh kanyahuan pas lebaran kamari ce hampurannya abdi teh sama jelis taklim tapi sok arate weh ngomongkeun ece ti tukang si si nate teh soleha pisan tenang ce da orang teh sarua jelema sok nyieun kasalahan aing mah leuwih tarik ngomongkeun di <laughs> jadi teteh sikap arif nama kalau tahu memang seperti itu mancing-mancing orang tersebut jaga jarak aman bukan benci tapi begitulah cara bersilaturahmi nah hindar weh oke okay, next kumakang daan weh iya ke bapak-bapak dulu kasihan Ya bapak bantu dulu. Ada ada nggak bapak-bapak, Akang? Iya. Bagus bapak-bapak memberikan kesempatan. Bapak-bapak mah alim nanya yang nanyaan. Ah yang nanyaan Iya, iya, iya. So. Ya sana dulu, sana dulu. Kumakang iya. ya. daan lah. Banyak waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Kang dua aja ya. Sudah jam 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Is dari Binong kira-kira. Siap Bu. Ya, eh, yang saya pertanyakan ini Pak, uh, Kang, uh, <laughs> saya kan ikut, misalnya gini, saya kan ikut ada kelompok reuni nih. Gimana Bu? ini di grup ya. Grup. Ini di grup ada grup, grup WA, WA. Nah, okay. ada grup WA SD, SMP dan sebagainya. Nah, kadang-kadang itu kan untuk menjalin silaturahim ya. Dari yang SD apalagi yang udah 30 berapa tahun nggak ketemu terus uh, sekarang terjadi lagi melalui uh, grup di WA. Hmm. Terus ada yang suka kirim-kirim yang menurut pandangan saya itu kurang baik itu gambar-gambar hmm, hmm atau apa foto, saya, gambar, ya, tulisannya gitu. Bu ya? ya. Terus gimana kalau saya misalnya lebih baik saya out apa left dari grup Siap, atau okay. melanjutkan. Nah, itu langkah yang terbaik seperti apa? Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu boleh cek handphone saya? Ini mah nyontohannya, saya mah nggak punya grup di WA, hiji hamur baterai, dua ganeng. Tilu ngaganggu sare. Jadi sikap bijaknya ibu left aja, bukan mau mutusin silaturahmi. Kita lagi belajar memperbaiki diri daripada loba ilmu untuk manfaat yang diadopsi lalu meresahkan dan menghilangkan kesukuan, kesuk, kehusuan. Nabi juga berlindung, Allahumma ini a'udzubika min ilmi la yanfa. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat termasuk informasi yang nggak perlu. Ibu lab lab dari grup aja, aja lab aja ya. Itu saja. Yuk biar hijrahnya istiqomah ini doanya. Allahumma Allahumma ya Allah ya Allah nawir qulubana. cahayai hati setiap kami binuri dengan cahaya hidayatika petunjukmu kama sebagaimana nawartal ardo Engkau cahayai bumi ini binuri dengan cahaya samsika mataharimu abadan-abadan selama-lamanya birahmatika ya arhamar rahimin ya muqallibal kulub sabbit kulubana ala dinika rabbana latuzik kulubana ba'da idah daytana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal an amta alaihim ghairil magdub bi alaihim waladdallin mudah-mudahan hijrahnya istiqomah wafat dalam keadaan husnul khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa atubu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.